Bismillahirrahmanirrahim Tapi dibuka pada Poin yang ke-32 pada kalimat amantum qala amantum bihi ditetapkan adanya hamzah hanya apa ditambah dengan hamzah coba dilihat contohnya apa di surah al-araf dibuka surah al-araf Sudah dapat belum? Pada ayat 1, 2, 3 Qala Fir'aun amantum bihi. Secara penetapan yaitu amantum bihi. Di sana ada teori apa yang lain. Coba dibuka lagi surah 6. Surah Toha coba dilihat surah Toha. Ketemu belum? Ayat berapa Hanan? 71. Nah. Ini takodam sebagaimana ayat siswa Al-A'raf ayat 165. Coba coba dilihat. Amantum. Ini eh, surah Al-Araf sama surah Toha 165 clear tadi ya. Tulis saja itu situ tulis. Itu bukan bukan apa bukan hal tapi halamannya. Halaman 165. Bukan ayatnya. Lihat bagian bawah. Ini bagi yang punya kiraat itu, bagian bawah. Wala takfal an isqatil hamzah al-ula wa tahqiq ats fi amantu li Hafs wa Ruwais. Wa ibdal ula wan tastasil tsaniyah li kumbul hadil wasl. Wa tahqiquhuma li syubah wa ruh wa hamzah wal kisai. Hadis itu pada Surah Al-Araf ayat 1 2 3 halaman 165. Kemudian di surah Al-Araf eh, surah Toha ayat 71. Jadi dengan apa? Dengan menetapkan hamzah istifham. Ini cara membacanya. Coba dibuka surah Al-Araf tadi ayat 1 2 3 halaman 165. قال فرعون أآمنتم به قبل أن آذن لكم سمع سمع. Kita ulang. Qala Fir'aunu aamantum bihi qabla an adzana lakum. Sama-sama. Baik. Buka surah Toha ayat 71 sama dengan itu dengan surah Al-Araf Qala aamantum lahu qabla an adana lakum sama-sama Baik, berikutnya adalah surah Al-Araf. Ini nanti di surah Asyura sama juga ditambah dengan apa? Dengan hamzah. Innakum latatuna. Ayat berapa itu coba? Tentang kisah Lut. Ayat 81 Sudah dapat belum? Ayat 81 situ tertulis innakum. Nah. Maka ditambah dengan hamzah bagian depan, hamzah istifham. A innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. sama nah, sama-sama Sekali lagi ditambah dengan apa? Ditambah dengan hamzah istifham. Coba dilihat di surah Al-Ankabut sekarang. A'inna a'innakum. Kalau a'innakum ayat 29 sudah sama itu. Ada tambahan hamzahnya. Tapi untuk alat yang ke 28. Waluton ilqal qaumihi innakum Ada sini tambah situ. Sudah belum soal kabut halaman 399. Untuk yang 29 itu sudah sudah sama. Tapi yang 28 itulah yang terjadi perselisihan. Untuk hamzah ditambah dengan hamzah. Hamzah ditambah dengan hamzah istifham. Walutan إذ قال لقومه أئنكم لتأتون الفاحشة nah, sampai sini ya sama-sama Baik, berikutnya di surah Al-Qalam ayat 14. Sudah dapat belum? Ayat 14 surah Al-Qalam Angka Nada nadama liwabanin. Di situ ditambah dengan hamzah. Berarti bagaimana bacanya? Aang. Nah. Aang kana dha mali Sama-sama. jangan lupa di situ itu bila gunnah A'an kana dha mali wa banin. Ulang. Tapi berikutnya dibuka surah Fusilat. Aang jamiu. Dibaca dengan tahqiq. Pada halaman 481 Udah dapat ayat 44. Kita baca a'ajamiyyu wa arabi sama-sama. Itu ya, kan bila aku nasir lagi. A'ajamiyyu wa arabi. Ulang. Baik. Kita baca dari depan. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyu wa arabi. Sama-sama. harus dengarkan setiap sukun selain hamzah berhenti. Sukun selain hamzah atau tanwin selain hamzah. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyu wa arabi. Sekali lagi. Taib. Berikutnya hak dhamir dibaca dengan sukun. Nuwallihi wanuslihi nuslihi. Yuaddi nu'ti. Jadi haknya ini dibaca dengan apa? Sukun. Coba dilihat di surah An-Nisa ayat 115 halaman 97. Dapat belum? Halaman 97. Sudah kita baca ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولي ونسله جهنم سما نعم، سما. Perhatikan itu. Wa may yusyadid atau bila gunnah. Jangan terus lupa. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولي ونسله جهنم sama-sama dibuka surah Al Imran. Halaman 68 ayat 145. Sudah kata-kata nu'tihi dibaca nu'tih. Nah, nu'tih. Kemudian ingat pada yurid sawaba di situ dibaca itqam. Yurid sawaba. Jangan lupa ad juga baca imalah. Kita baca Wa may yurid thawabad dunya nu'tih minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tih minha Hati-hati di situ banyak khilaf. Sama-sama. Ada berapa perselisihannya? Pertama, wa mai itu bila gunnah. Yurith itu kom di situ. ad nu'ti dan wa mai itu bila gunnah lagi. Yurith sawaba itu kom bi Apa itu kom aja. Kemudian sakta. Selanjutnya nu'ti. Banyak di situ perselisihannya. ومن يرث ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرث ثواب الآخرة نؤته منها sampai sini aja sama-sama Baik. Dibuka lagi surah Ali Imran yuaddi minhum man in ta'manhu bidinar Sudah? Eh berapa, Ibrahim? Eh? Berapa? 75 Baik, eh, ayat 75. Di situ yu'addi di dua tempat <clears throat> dibaca sukun semuanya. Yang pertama dilihat di situ wamin apa sakta man ing sakta Biking tarij yuaddi. Daun bila gunnah. Yuaddi. Sukun. Tentunya setelah itu apa? Saktah karena setelahnya hamzah yuaddi ilaika. Jadi banyak sekali di sini. Kalau mau baca banyak sekali. Perselisihannya <laughs> cukup banyak. Kalau tidak perhatian bisa kebablasan nanti. Wa min ahlil kitab man in ta'manhu bikin tari yuaddih ilaika wa minhum man إن تأمنه بدينار لا يؤديه ilaik sampai sini aja sama-sama mulai Bisa juga nanti di nakal la yuaddihi laik. Begitu. La yuaddihi laik. Hilaik. Nah, sama-sama mulai. La yuaddihi laik. Sama-sama. Kalau mau terus la yu'addi ilaika illa ma dumta alaihi qaima. Nah, sama-sama. Pokoknya dibaca apa? Dua harokat hamzahnya dibaca tersil. Tapi untuk satu dua tiga insya Allah nanti sampai kelas enam ini pindah sana. Di tempatnya nanti di sana untuk apa kelas-kelas nanti bisa bersih-bersih itu. Jadi mobilnya juga letakkan di sana. Ini biar tidak tiap hari hujanan. Jadi harus ya, mulai hari ini misalnya kelas 1 2 3 pindah sana. Kalau punya ayam di sana jangan di sana. Ya, yang buat ayam jangan diletakkan di sana. Itu nanti kita bersihkan, kita buat asrama-asrama. Baik. -asrama.